Mudah-mudahan majelis kita di malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga menjadi sebab kita semua dimudahkan untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul yang ditulis oleh Syekh Al-Allamah Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahimahullahu taala. Nah, setelah beliau jelaskan tentang pembahasan kalam jika jika ditinjau dari sisi penggunaannya terbagi menjadi dua yakni al-haqiqah wal majaz. Berikutnya beliau lanjutkan al-amru perintah Ta'rifuhu definisinya kata beliau Al-amru qaulun yatadammanu talab al-fi'li ala wajh al-isti'la'i mithlu aqimus salatah wa atuz zakatah Nah perintah itu kata beliau definisinya adalah qaulun ucapan atau perkataan yatadammanu talab al-fi'li yang mengandung permintaan untuk dilakukannya suatu perbuatan ala wajah isti'la dalam bentuk ya, isti'la isti'la yakni ya, perintah dalam kondisi uh, permintaan tersebut ya ucapan tersebut dari sisi permintaan yang tinggi atau dari atas ke bawah. Nah, ini pembahasannya dari sisi e, eh, kaulnya. Ya, dari sisi apa? Kaulnya, bukan bukan ucapannya. uh, afwan, kaulnya bukan yang mengucapkannya. Dari sisi kaul itu sendiri, yaitu tolabul fi'ilnya, tolabul fi'ilnya tadi, ini am, ya, itu dalam bentuk uh, ala wajahil isti'la. Ala wajahil isti'la yakni ucapan tersebut ya atau perkataan tersebut atau perintah tersebut dari atas ke bawah. Jadi permintaan dari uh, permintaan yang sifatnya dari atas ke ke bawah. Yang ditinjau adalah dari sisi perintahnya. Ya, bukan dari orang yang memerintahkan. Nah, Masya Allah Ta'ala. Maka, contohnya, kata beliau, Aqimus salatah dirikanlah solat atau tegakkanlah solat wa atuz zakatah tunaikan zakat dan tunaikan zakat ya ini perintah nah fa kharaja biqaulina keluar dari ucapan kami ya sekarang beliau jelaskan definisi perintah yang beliau sebutkan kata beliau qaulun yatadammanu talabal fi talabal fi'li ala wajhil ala wajhil isti'la Perintah itu adalah ucapan yang mengandung talabul fi'il. Ya, yang mengandung talabul fi'il. Sebagian uh, para ulama yang mengkritik uh, apa namanya penggunaan qaulun yatadammanu talabul fi'li. Qaulun yatadammanu talabul fi'li. Sebagian mereka menyebutkan ya bagusnya al-amr itu definisinya adalah talabul fi'li. Talabul fi'li bil qauli ala jihatil isti'la. Nah, yakni permintaan untuk melakukan sesuatu dengan qaul, dengan ucapan ala wajhil isti'la. Ya, kenapa? Karena kata qaulun yatadammanu talab al-fi'li ala wajhil isti'la, kata yatadamman ya, ini seakan-akan mengisyaratkan adanya iradah dalam perintah tersebut. Ya, seakan-akan memperisyaratkan adanya iradah dalam hal tersebut. Tapi uh, ala kulli hal, ya, kita ikuti apa yang disebutkan oleh muallif pengarang rahimahullah taala. Nah, bi biqaulina qaulun, keluar dari ucapan kami qaulun dari definisi yang dia sebutkan qaulun ucapan keluar darinya al isyarah isyarat ya fala tusamma amran wa in afadat ma'nahu maka isyarat itu tidak disebut sebagai perintah walaupun ya memiliki faidah makna perintah contohnya ya contohnya ada suami dia perintahkan istrinya untuk duduk atau guru dia perintahkan eh, apa namanya muridnya duduk dia isyaratkan dengan tangannya nah ini perintah atau bukan bukan karena isyarat itu bukan perintah walaupun dalam isyarat tersebut ada makna perin perintah nah ini uh, detail para ulama ketika membahas ilmu usul fiqh ini mereka detail dalam penggunaan e, eh, lafad ya, demikian pula dalam penggunaan definisi nah masya Allah taala baik iya tapi kalau dia katakan kalau sang guru atau sang suami mengatakan duduk ya, duduklah atau sang guru katakan kepada muridnya duduklah kamu duduk maka kita sebut sebagai apa sebagai perintah karena ada uh, ucapan yang mengandung tolabul tolabul tolabul fi'li. Nah, masya Allah taala. Fala tusamma amran wa in afadat ma'nahu. Maka isyarat itu tidak disebut sebagai perintah walaupun memiliki makna perintah. Wa kharaja biqaulina, keluar dari ucapan kami dari definisi perintah tolabul talabul tolabul fi'li. Nah, permintaan untuk mengerjakan atau melakukan sesuatu, yakni al-ijad, ya mengadakan sesuatu, melakukan sesuatu. Ya. Keluar dari tolabul fi'li ini adalah an-nahyu. An-nahyu adalah larangan. Kenapa? Karena larangan itu adalah li'annahu tolabut tarki. Karena larangan itu permintaan untuk meninggalkan. Permintaan untuk meninggalkan. Nah, Masya Allah Ta'ala. Nah, contohnya, dikatakan la takum. Ya. Ya. La takum jangan engkau duduk. Ya. Artinya ijlis disuruh duduk, uh, eh, afan, la takum jangan engkau berdiri. Artinya ijlis disuruh duduk. Nah, akan tetapi ya ini tidak disebut sebagai perintah. Ya, kalau kalau ada guru yang mengatakan kepada muridnya jangan kau jangan engkau berdiri. Ya, jangan engkau berdiri. Yang kita pahami apa? Ya berarti duduk, kan begitu, disuruh duduk. Tapi ini tidak disebut sebagai apa? tidak disebut sebagai perintah. Kenapa? Ya, karena perintah. Eh, nah, tidak disebut sebagai perintah. Nah, karena kalimat la takum, jangan engkau duduk, itu adalah larangan. Eh, jangan engkau berdiri, ya, la takum, jangan engkau berdiri, itu adalah larangan. Li'annahu tolabut tarki. Karena itu adalah bentuk meminta untuk meninggalkan. Sedangkan perintah, ya, itu permintaan untuk melakukan. Jadi beda ya maka definisi yang beliau sebutkan qaulun yatadammanu talabal fi'li ucapan yang mengandung permintaan ya untuk melakukan sesuatu uh, suatu pekerjaan atau suatu perbuatan ya keluar darinya an-nahyu kenapa an-nahyu itu larangan kenapa karena larangan itu adalah talabu talabut tark permintaan untuk meninggalkan meninggalkan sesuatu bukan untuk melakukan atau mengadakan nah Masya Allah Ta'ala. Baik. Eh, bagaimana dengan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surat Al-Hajj ayat 30? fajitanibu fajtanibu rijzah minal authani. Nah, fajtanibu ar-rijza minal authani. Jauhilah ar rijis. Ya. Berupa al authan berhala-berhala ya, najis-najis, kotoran-kotoran berhala ini diperintah eh, Allah SWT berfirman ibu jauhilah. Nah, demikian pula uh, sabda Nabi saw. Ejitan ibu as-sab'al mubiqat. Ya, jauhilah tujuh perkara yang membinasakan. Nah, jauhilah tujuh perkara yang membinasakan. Maka dua dua perkara ini uh, ayat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat 30. Demikian pula sabda Nabi SAW alaihi wasallam ijtanibus sab'al mubiqat. Ini adalah amrun perintah. Ya, bukan larangan. Perhatikan, kan? Fajatan ibu. Ya, jauhilah. Ya, demikian pula sabda Nabi SAW, ejitan ibu sab'al mubikat Jauhilah tujuh perkara yang membinasakan. Ini perintah atau larangan? Ini perintah. Ya, perintah. Bukan bukan larangan. Ya. Masya Allah Ta'ala. Akan tetapi perintah yang mengandung ijtina perintah untuk meninggalkan atau menjauhi sesuatu. Tapi tidak disebut sebagai nahyun, larangan karena dia adalah e, perintah, pakai e, eh, fil amr, pakai fil amr. Nah, akan datang nanti insyaallah taala e, dalam pembahasan siagul amri. Nah, sigoh atau konteks perintah dalam bahasa Arab akan datang nanti insyaallah taala pada pembahasannya. Nah, Masya Allah Ta'ala. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, wal muradu bil fi'li al ijad. Yang dimaksud dengan al fi'l perbuatan adalah al ijad mengadakan sesuatu ya. tolabul fi, tolabal fi'li. Ya, tadi kita sebutkan eh, beliau sebutkan definisinya qaulun yatadammanu talabal fi'li, ucapan yang mengandung permintaan perbuatan. Nah, permintaan perbuatan. Perbuatan yang dimaksud di sini kata beliau al ijad yakni melakukan mengadakan suatu perbuatan. Nah, fayashmalul qaulal ma'mura bihi. Ya, fayashmalul qaulal ma'mura bihi. Maka masuk dalamnya uh, al-qaul atau uh, ucapan yang diperintahkan dengannya. Nah, Masya Allah Ta'ala. Ya. Masuk dalamnya perkataan atau ucapan yang diperintahkan. Wa kharaja biqaulina keluar dari ucapan kami ala wajhil isti'la. Ala wajhil isti'la. Keluar dari ucapan kami ala wajhil isti'la dalam bentuk isti'la. Ini telah kita sebutkan tadi isti'la dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah. Nah, ini bentuk perintahnya, bentuk perintahnya. Bukan dari orang yang mengucapkannya karena terkadang ada eh, ada ada orang ya atau terkadang terjadi perintah perintah itu bukan dari orang yang di atas ke bawah bisa jadi dari dari bawah eh, orang dari bawah ke atas tapi dia apa dia memerintahkan orang yang ada di atasnya bisa jadi nah maka yang dibahas dibahas di sini adalah eh, kata perintah itu sendiri nah bukan dari sisi orang yang mengucapkannya keluar dari ala wajhil isti'la al-iltimas wad du'a. Keluar darinya adalah al-iltimas wad du'a al-iltimas setara, sejajar atau selevel. Ya. Demikian pula keluar darinya ad-du'a. Ya. Doa, doa permohonan. Nah, masya Allah taala. Ini dari eh, dari yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi. Ya. Wa ghairu mimma yustafadu min siyagil amri bil qara'in. Dan selain dari kedua hal tersebut yang diambil dari bentuk perintah dengan adanya korinah atau indikasi, ya, yaitu konteks kalimatnya bukan sebagai perintah. Konteks kalimatnya bukan sebagai perintah. Nah, Masya Allah Ta'ala. Taib. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, para ulama menyebutkan ala wajhil isti'la. Ala wajhil istilah permintaan itu atau eh, perintah itu ya dalam bentuk istilah berada di posisi tinggi di posisi di atas ya berarti ketika terjadinya perintah itu ya perintah itu dari atas ke ke bawah perintah itu dari atas ke ke bawah dari sisi uh, eh, sirah atau konteks perintahnya nah bukan dari sisi orang yang mengucapkannya bukan dari sisi orang yang mengucapkannya karena bisa jadi bisa jadi ada orang ya, dia di bawah, ya, kemudian dia perintah kepada orang yang di atasnya, posisinya lebih tinggi daripada dia, bisa jadi. Nah, masya Allah taala. Jadi yang kita yang dibahas oleh para ulama di sini adalah eh, konteks atau kata perintah itu sendiri atau perintah itu sendiri, bukan dari orang yang memerintahkan. Nah, masya Allah taala. Iya. Kalau eh, ini bisa terjadi ya, seperti dicontohkan ya, seorang sopir ya dia perintah majikannya bisa terjadi. Nah bisa terjadi. Ya, ya mungkin umpamanya si siapa si majikan umpamanya dia mau belajar bawa mobil dia nggak tahu dia minta ajar kepada sopirnya Nah, begitu dia bawa mobil, ya, sopirnya bilang, injak remnya umpamanya. Itu perintah atau bukan? Perintah. Tapi posisi si, si, si sopir dengan majikannya, mana lebih tinggi? Tentu posisi majikan lebih tinggi. Kan begitu. Tapi dalam hal ini, apakah kita katakan si, si, si sopir tadi telah memerintah majikannya? Kita katakan iya. Karena itu, kaul, ucapan yang mengandung apa? Yang mengandung perintah, permintaan untuk melakukan sesuatu walaupun yang memerintahkan lebih apa? lebih rendah. Tapi biasanya perintah itu datang dari ya, seorang yang posisinya lebih tinggi dibandingkan orang yang diperintah. Tapi itu tidak tidak harus seperti itu. Nah, jadi yang kita bahas atau yang dibahas oleh para ulama adalah dari sisi kata perintah atau perintah itu sendiri, bukan dari yang mengucapkannya. Nah, ya, keluar darinya al-iltimas. Ya, iltimas. ada orang selevel sesama Eh, santri umpamanya selama penuntut ilmu dia minta tolong kepada temannya uh, apa namanya uh, untuk uh, diambilkan kitabnya umpamanya nah ini dikatakan iltimas ya iltimas demikian pula uh, kalau ada orang yang apa namanya uh, dia mengatakan Allahumma gfirli Allahumma Ingfirli, ya Allah ampunilah aku. Nah, apakah itu kata perintah? Ya. Sigohnya itu kata perintah, tapi tidak disebut sebagai perintah, disebut sebagai apa? Disebut sebagai ad-du'a. Nah, Masya Allah Ta'ala. Baik. Ada uh, kritikan disebutkan uh, apa namanya oleh guru kami Syekh Sa'ad Asy-Syafi'i hafizahullah taala. Nah, tapi e, bentuknya apa namanya? Mungkin tambahan ya. Kita, kita tidak katakan kritikan atau tambahan atau mungkin e, semacam tambahan faidah ya. Jadi e, qaulun yatadammanu talab al-fi'li ini menurut beliau hafizahullah taala ya. Ini bagi teman-teman yang sudah bisa baca kitab ya bisa dicek langsung di kitab beliau Syarh Syarhul Usuli bin Ilmi Usul ya, karya Syekh Sa'ad Asy-Syatili hafizahullah taala. Nah, jadi cara beliau apa namanya e, mengkritik ya ini, ini biasa di kalangan para ulama. Bukan berarti Syekh Sa'ad asy lebih mulia, lebih lebih jago jago ilmunya daripada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bukan. Nah, ya tapi begitulah ilmu. Begitulah ilmu. Nah, dan beliau sebutkan ya yang yang yang aula itu kita sebutkan definisi uh, apa namanya perintah adalah tolabul fi'li tolabul fi'li bil qawli ala jihadil isti'la jadi kita tidak pakai kata yatadomman yatadomman kenapa karena al amru itu sendiri itulah at tolab itu ya, al amru itulah itulah perintah perin, permintaan nah bukan al amru perintah ya, mutadomminan li tolab perintah yang mengandung permintaan bukan ya tapi perintah ya itulah permintaan nah jadi al amru huwa dzatut talab kata beliau huwa, al amru huwa dzatut talab kemudian beliau sebutkan uh, apa namanya uh, manusia dalam hal ini ya terbagi menjadi tiga kelompok ya dalam uh, masalah at-talab ya laisal uh, bukan al-qaulu mutadamminan lit talab ya beliau sebutkan ada tiga tiga kelompok yang pertama Mu'tazilah yang kedua Asy'ariyah dan yang ketiga uh, ahlu sunnah wal jamaah. Ya, kesimpulannya, ya kesimpulannya uh, Mu'tazilah mereka mempersyaratkan ya bahwasanya amr itu perintah itu harus terpenuhi dua syarat. Syarat yang pertama kaul ucapan dan syarat yang kedua iradatul qail li fi'lil ma'muri bihi. Keinginan orang yang mengucapkan ucapan tersebut ya eh, terjadinya atau uh, diadakannya perbuatan yang diperintah tersebut. Ya harus terjadi. Ya harus harus terjadi. Nah, Masya Allah Ta'ala. Ini yang dikritik oleh uh, beliau, Hafizahullah Ta'ala. Nah, kemudian yang kedua Asyairah. Nah, Asyairah mereka mengatakan ya, Al-awamir, perintah-perintah itu, kata mereka adalah Al-ma'ani an-nafsiyah, kata batin. Ya, bukan walaisal aswat walal huruf, bukan dengan huruf, bukan dengan suara dan huruf. Ya, ya tentunya nanti dalam pembahasan ini e, masalah yang seperti ini mereka sebut begitu kenapa? Karena perbedaan atau e, apa namanya? fondasi mereka dalam memahami al-kalam, dalam memahami al-kalam. Ya, kata mereka ya tanpa tanpa suara dan huruf, tanpa suara dan huruf. Nah, itu ada pembahasan tersendiri. Nah, Eh, mereka katakan kalau kalau kalau kalam itu ada ada suara dan huruf itu sesuatu yang hadis, sesuatu yang hadis baru terjadi dan itu adalah sifatnya makhluk. Sedangkan Allah tidak bersifat demikian kata mereka. Nah, tapi ini dibantah oleh oleh para ulama kita dalam uh, pembahasan uh, al-asma wa sifat khususnya dalam pembahasan uh, al-kalam. Nah, mudah-mudahan ada waktu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua kita bahas ya sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh oleh para ulama. Nah. Intinya ya kata batin atau perintah itu ya kata batin. Nah, tanpa harus ada uh, suara dan huruf. Nah, kelompok yang ketiga adalah ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah. Mereka katakan ya perintah itu dengan dengan suara dan huruf tentunya. Karena kalam itu ada ada suara dan ada huruf-huruf tersusun dari huruf-huruf hijaiyah. Nah, dan perintah itu sendiri itulah tolak, zatut tolak, ya, yang mengandung atau uh, perintah yang merupakan tolak permintaan untuk melakukan sesuatu. Nah, dan tidak dipersyaratkan dalam perintah tersebut ya adanya keinginan atau iradatul amir fi'lal ma'muri lil ma'muri bih. Nah, tidak dipersyaratkan adanya iradah ya, keinginan yang memerintah perbuatan yang diperintah terhadap orang yang diperintahkan terhadap orang yang diperintahkan. Nah, Ala kulli hal, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, beliau bahas uh, panjang lebar ya yang pada intinya ya kata beliau uh, eh, hafizahullah taala wa qaulul muallif di ucapan pengarang di sini ini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin qaulun qaulan yatadammanu talab al-fi'li kata beliau qaulan yatadammanu talab al-fi'li ini beliau uh, sebutkan ucapan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin fa ka'annahu yashtari yashtar Yashtaritul iradata fil amr. Seakan-akan beliau mempersyaratkan adanya iradah dalam perintah. Tapi kata beliau, wa nahnu na'rifu annal mu'allifa la yuridu hadza. Tapi kami tahu bahwasanya pengarang rahimahullah taala tidak menginginkan hal itu. Nah, jadi uh, jadi beliau menjelaskan. Jangan sampai ada orang yang memahami oh berarti ucapan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala uh, apa namanya? Uh, cocok atau apa namanya? sejalan dengan Mu'tazilah, tidak. Nah, bukan itu yang dimaksud kata kata beliau hafizahullah taala. Lakin yumkinu annahu naqalaha min ghairihi wa lam yatabayyan ma fiha. Bisa jadi beliau menukilkan hal tersebut dari selain beliau dan belum jelas bagi beliau apa yang ada di dalamnya. Nah, kenapa? innal amra huwa dzatu talab kata beliau. Karena perintah itu itulah eh, apa namanya? Perintah itulah sebenarnya eh, at ya, sesuatu atau kata yang mengandung at permintaan. Nah, walidhalika walidhalika al-aula an naqula fi fil amr Oleh karena itu yang uh, utama ya kita katakan dalam definisi al-amr ini talabul fi'li bil qawli ala jihatil isti'la. Talabul fi'li bil qawli ala jihatil isti'la. Permintaan ya untuk melakukan sebuah perbuatan dengan ucapan ala wajhi ala jihati al isti'la. Nah, wala na'ti bi kalimah yatadamman dan kita tidak gunakan kata yatadamman. Kenapa? Li'anna al-amra huwa dzatu talab. Karena perintah itu perintah itu adalah sesuatu yang mengandung permintaan di dalamnya. Ya. Walaisal amru mutadamminan li talab. Bukan perintah itu mengandung ya, tolak permintaan, tapi perintah itulah permintaan di dalamnya. Nah, perintah untuk uh, permintaan, permintaan untuk melakukan melakukan sesuatu, mengadakan sesuatu. Nah, wallahu taala a'lam. Nah, ini dapat kita sampaikan ya. Jadi apa yang disebutkan oleh Syekh Sa'ad Asy-Syatri hafizahullah taala ini sangat bagus ya dan juga bisa kita contoh sebagai tolabul ilmi, sebagai uh, talibul ilmi, seorang penuntut ilmu ya dalam e, membahas sesuatu ya mereka juga memiliki adab-adab ya dan apa namanya hal-hal yang seperti ini ya, banyak kita dapatkan ya banyak banyak kita dapatkan di buku-buku eh, para ulama kita. Nah, akan datang nanti insya Allah kita akan singgung ya hal-hal yang terkait dengan hal tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah eh, pelajaran berikutnya adalah siabul siagul amri. Nah, atau konteks perintah. Nah, akan dibahas satu persatu oleh uh, Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah taala bentuk-bentuk perintah tersebut. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Kita berdoa kepada Allah semoga Allah beri taufik kepada kita semua untuk selalu istiqomah di atas agamanya, istiqomah dalam menuntut ilmu agamanya dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk meraih husnul khatimah di akhir kehidupan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semua dalam surganya sebagaimana Allah kumpulkan kita di majelis ini.